Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <clears throat> Puja dan puji kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, ditunduki dan ditakuti Karena memang dia maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, maha adil Dia telah menciptakan segala yang di langit, segala yang di bumi Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita Dan memang kata kuncinya La ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah tidak ada yang paling pantas disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan apapun yang dibutuhkan untuk roda kehidupan muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Siapapun yang mengikutinya pasti akan tentram hidupnya karena tahu mana halal dan haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Sang Pencipta. Manusia terbaik ini telah disempurnakan oleh Allah sebagai Sang Pencipta, akhlaknya, fisiknya, dan juga ditutup risalah langit, kenabian dan kerasulan dengannya. Serta juga Allah sebagai Sang Pencipta dan malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian melanjutkan bahasan Minhajul Muslim dan kita masuk masih dalam kitab adab pasal ke-6 adab terhadap sesama makhluk dan adab sudah saya bahasakan adalah kemasan kita dibolehkan mengemas dalam agama kita ibadah yang sudah ada tuntunannya sudah ada dalil Al-Quran dan sunnahnya atau dalil dari Al-Quran atau dari sunnah saja dikemas maka kemasan ini akan punya nilai pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah dengan uang baru atau nilai yang besar sehingga membuat fakir yang sedang menerima sedekah tersebut gembira. Ini namanya adabnya dalam bersedekah. Maka adab itu kemasannya ada pahalanya sendiri plus lagi uang yang kita keluarkan ada pahalanya. Hari ini kita akan masuk setelah membahas adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada Al-Quran. Kita masuk kepada adab sama makhluk. Dan di sini akan panjang bahasan dalam beberapa kali pertemuan. Akan mengambil waktu di sini karena memang dirincikan oleh Syekh Abu Bakar al zai rahimahullah. Siapa saja makhluk yang memiliki hak terhadap kita. Dan beliau akan mulai dari manusia. Dan manusia ini dimulai dari kedua orang tua manusia yang paling berjasa terhadap kita. Sampai kata para ulama, kalau seandainya ada seorang ayah yang bobrok sekali, begitu setelah meneteskan spermanya meninggalkan istrinya, tidak pernah tahu anaknya. Ada seorang ibu begitu selesai hamil melahirkan anaknya dibuang di jalan. Kalaupun sampai terjadi itu, tetap tidak menggugurkan baktinya seorang anak pada keduanya sejahat apapun mereka dalam keadaan kafir dalam keadaan munafik tetap dibakti karena memang cukuplah kita ini dari sperma ayah kita dan cukuplah tidak bisa dibalas dengan apapun seseorang di antara kita telah bertumbuh kembang di dalam rahim dan kantong perut ibunya tidak bisa seseorang membalas itu semua terlebih lagi kalau orang tua kita dasarnya punya jasa yang besar dalam membiayai, membesarkan, mendidik, ini jauh lebih besar lagi. Ada seseorang bertanya di majlis seorang syekh di Saudi. Dia bilang, "Syekh, bagaimana hukumnya? Ibu saya numpang di rumah saya. Boleh nggak secara syar'i?" Kata syekhnya, "Ulangi pertanyaanmu." Dia bilang, Syekh boleh nggak ibu saya numpang di rumah saya? Kata Syekhnya, ulangi pertanyaanmu. Diulangi lagi sama dia. Sampai tujuh delapan kali. Bagaimana hukumnya ibu saya numpang di rumah saya? Terus Syekh mengatakan, ulangi pertanyaanmu. Akhirnya dia penasaran, dia mengatakan, Syekh pertanyaan saya jelas. Kata Syekhnya, pertanyaan kamu salah. Mestinya kamu tanya, apa hukumnya kamu numpang di rumah ibumu? Walaupun itu hasil keringatmu. Karena kamu tidak akan ada kecuali dengan ibumu. Pertanyaan salah ini. Kalau seseorang di antara kita punya penghasilan kemudian ibunya datang bertamu dianggap ibunya bertamu nih atau ibunya dianggap orang yang asing. Dia yang harus memohon sama ibunya walaupun di rumah dia. Dia yang harus mencium tangannya, dia yang harus memenuhi kebutuhannya, dia harus mencari ridhonya walaupun di rumah dia sendiri. Sampai kata ulama kalau ada seseorang naik mobil, istrinya didudukkan di depan dan ibunya di belakang. Sementara ibunya tidak suka itu durhaka sama ibunya. Tidak boleh sama sekali. Ada seorang ibu lagi bertanya kepada saya di pengajian, Ustaz, bagaimana caranya atau doa apa yang saya mesti baca supaya suami saya mau adil antara saya dengan mertua saya? Saya bilang, Subhanallah, jawaban saya adalah ibu salah cemburu. Ibu cemburu dengan mertuanya ibu yang merupakan ibu kandungnya suaminya ibu yang dia wajib bakti sampai dia mati pun. Itu pemahaman yang fatal sekali salah ibu yang harus merendah, ibu yang harus mengalah karena dia harus bakti sama ibunya. Bagaimana caranya? Gak mungkin itu. Pernah saya sampaikan kisah juga seseorang yang datang kepada Hasan Basri dan berkata, ayah saya stroke. Tadi itu kisah ibu. Ini ayah saya stroke. Lalu kemudian buang air besar, buang air kecil saya tampung dengan tangan saya. Dan saya tidak rasa jijik sedikit pun saya tampung, saya bersihkan, saya lap, gantiin pakaiannya, saya mandikan setiap hari, makanan minuman saya yang urus. Apakah saya sudah balas bakti ayah saya? Kata Hasan Basri sama sekali belum. Bukan coba belum, sama sekali belum. Dia bilang, "Hai imam, hai kiai, saya bersihkan kemaluan ayah saya, dia kencing, dia buang air besar, saya cebokin, saya tampung, gak jijik sedikit pun." Kemudian saya gantikan bajunya, saya urus makannya, minumnya, lalu saya belum balas jasa ayah saya. Dan ini sudah lama bertahun-tahun. Kata Imam Hasan Basri, iya. Karena kamu sekarang, kamu waktu masih kecil diurus oleh ayah kamu. Dan ayah kamu pada saat mengurus kamu, menggantikan popok kamu, membersihkan berumumu. Dia berharap kamu menjadi tokoh masyarakat. Sementara kamu sekarang membersihkan kotoran ayahmu berharap kapan ayahmu meninggal dan tugasmu selesai beda niatnya seorang sahabat dalam hadis Bukhari pernah lagi keluar rumah ayahnya datang ke rumahnya kemudian ada kebutuhan mendesak minta duit sama anak mantunya istrinya si laki-laki anak mantunya kasih mertuanya ini uang suaminya pulang dilaporin tadi ada mertua datang, ayah kamu datang, minta duit. Terus apa yang kamu lakukan? Saya kasih. Kok kasih nggak izin sama saya nih? Saya kan suami, gini, gini, gini. Saya akan lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semangat si anak ini lapor sama Nabi SAW. Dia anggap ayahnya datang ke rumahnya ngambil uangnya tanpa izinnya. Ya Rasulullah begini kejadiannya. Nabi SAW balik menghardik anak muda itu. Mengatakan, Anta wa malika li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Bukan cuma bukan cuma hartamu, kamu milik ayahmu. Kamu dari spermanya dia. Gimana caranya orang memperhitungkan dengan ayahnya? Nggak mungkin. Dan ada banyak ribuan kisah dan hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan masalah ini. Maka ada kemasan yang paling dibutuhkan hubungan antara kita dengan seorang makhluk dengan orang tua kita. Kemas sebaik mungkin. Selama orang tua masih hidup teman-teman sekalian pintu surga masih terbuka lebar. Hanya dengan mencari ridho mereka, hanya dengan menelpon, mengirimkan hadiah, hanya dengan memenuhi kebutuhannya, jenguk kalau sakit, datangin ziarah, di waktu-waktu kita memang ada waktu senggang, pergi, datang ke sana, beli orang tiket, pergi lihat mereka, tanya kabarnya, penuhi segala kebutuhannya. Sudah cukup. Mereka ridho, masuk dalam sabda Nabi SAW. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua. Mereka ridho sama kita aman semuanya. Maka buat mereka gembira, senangkan mereka. Bahkan sampai mereka sudah meninggal pun, tetap kita disuruh untuk berbakti. Nanti akan kita bacakan dalil-dalilnya. Istilah bakti pada orang tua, bakti ini di atas patuh. Bakti itu isinya patuh. Ya, dalam kondisi senang atau sedih, suka atau tidak suka, tetap dijalankan. Itu namanya bakti. Kalau patuh masih bisa milih. Dia patuh kalau di dia senang, kalau dia tidak senang dia tidak patuh. Tapi kalau bakti nggak bisa, emang harus dia tunduk gitu. Dan ini semua dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasan kita nanti, adab ini akan banyak. Ada adab terhadap orang tua, ada adab terhadap anak, ada adab terhadap saudara, ada adab terhadap suami istri, ada adab terhadap tetangga. Banyak yang kita akan bahas. Makanya adab pasal ke-6 ini panjang bahasannya. Dan kita akan rincikan satu persatu nanti masalah adab-adab ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sangat bijak Syekh Abu Bakar mulai adab ini adalah kepada kedua orang tua. Saya akan bacakan. Pasal keenam adab terhadap sesama makhluk. A. Adab terhadap kedua orang tua. Seorang muslim percaya akan adanya hak kedua orang tua terhadap dirinya serta kewajiban berbakti, mentaati dan berbuat baik terhadap keduanya. Tidak hanya karena mereka berdua menjadi sebab keberadaannya atau karena mereka lebih memberikan atau karena mereka telah memberikan perlakuan baik terhadapnya dan memenuhi kebutuhannya. Tapi juga karena Allah Azza wa Jal telah menetapkan kewajiban atas anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi selain unsur jasa manusia ke manusia, maka juga ada unsur yang lebih penting yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian kalau semua yang ada di muka bumi ini kita harus jadikan tanda kutip titipan-titipan Allah. Kalau kita bahasa saya pribadi, boneka-boneka dari Allah. Istri, suami, orang tua, anak. Allah titipin. Kita lahir nggak bisa milih orang tua. Lahir ini ayahmu, ini ibumu. Mau cacat, mau sehat, mau sakit, mau jahat, mau baik, mau alim ulama, mau penjahat. Pokoknya ini ayah kamu, ini ibu kamu. Kita nggak bisa milih. Dan tugas kita bakti. Bukan menilai mereka, bakti. Sudah berbuat baik dan tidak gugur bakti itu walaupun mereka jahat. Ya. Jadi kita tidak bisa milih. Sama dengan anak, lahir anak kita nggak bisa milih. Saya mau perempuan, saya mau laki-laki, saya mau putih, saya mau hitam, nggak bisa keluar ya begitu. Itu anak kamu. Mau sehat, mau sakit, mau besar, mau kecil, pokoknya ini anak kamu, gitu kan? Gak bisa kita milih. Saudara kita nggak bisa milih. Semua ini tidak ada pilihan. Ini masuk dalam takdir mutlak. Dan Allah Subhanahu wa taala hubungkan dengan mereka variabel-variabel ketaatan supaya kita masuk ke dalam surga. Maka maksimalkan orang-orang di sekitar kita ini luar biasa sebenarnya. Kalau kita buat baik sama mereka saja itu sudah luar biasa, ya sudah sangat luar biasa, sudah sangat cukup dan layak masuk ke dalam surga. Karena Allah gantungkan banyak ketaatan di situ. Bahkan dalam menetapkan ini, Allah Subhanahu wa taala menyertakan kewajiban berbakti kepada orang tua setelah penyebutan kewajiban berbakti terhadapnya. Setelah bakti sama Allah, langsung orang tua datang. Yang menyerupakan, yang merupakan ibadah kepadanya semata, kepada Allah. Jadi setelah ibadah murni kepada Allah, langsung Allah hubungkan dengan bakti kepada orang tua. Yang menandakan kedudukan orang tua, posisinya sangat tinggi setelah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ya, Dikatakan di sini, saya ulangi lagi, Allah menyertakan kewajiban berbakti kepada ke orang tua setelah penyebutan kewajiban terhadapnya yang merupakan ibadah kepadanya semata tanpa kepada selainnya sebagaimana firman-Nya. Allah Azza wa sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا, ترهن ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia Tidak boleh cari Tuhan selain Allah SWT karena kata kuncinya la ilaha illallah. Dan hendaknya kamu berbuat baik setelah itu kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Apa pesan Allah kepada kita? Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, kata ulama tafsir, tinggal serumah denganmu atau terjangkau olehmu, kamu tahu di mana posisinya, bisa lihat, bisa datang, bisa nanya, bisa ngirim, bisa kasih. Semua ini masuk dalam istilah pemeliharaanmu, bisa kamu jangkau itu maka sekali-kali jangan kamu mengatakan pada keduanya ah subhanallah kata ulama tafsir kalimat ah ini semua bahasa seluruh dunia faham semua tahu ah itu kalimat penolakan ah nanti aja nah na ah nanti aja ah ibu ini ah ayah ini protes kalimat yang paling sederhana Allah sebutin dan ulama tafsir mengatakan semua bahasa di muka bumi ini faham kalimat ah itu kalau itu kalimat bantahan yang paling sederhana kalau seandainya keduanya di tempatmu dalam kondisi berumur lanjut kata Allah kita tahu nenek-nenek kakek-kakek pasti rewel dalam kondisi mereka rewel buang air besar maaf di sana sini ngomongannya selalu ngelantur kasar ya lanjut tetap kata Allah jangan ucapkan ah ya. dan jangan kamu membentak mereka berdua dan ucapkan pada mereka perkataan yang mulia marah-marah pun Responnya positif. Ya udah kalau saya salah maafin. Ibu mau apa? Ayah mau apa? Kamu gini-gini? Ya, saya penuhi. Kalimat yang baik, selalu balasnya yang baik. Tidak usah ikut-ikutin emosinya karena dia punya hak marah kepada kita, kita nggak punya hak marah dengan dia. Hukum syar'inya begitu. Kalau orang tua marah sama anak, wajar. Dia marah sama anaknya, dia punya hak dengan itu. Tapi kita marah sama orang tua nggak ada hak kita. Gimana cara yang kita mau marah? Lalu kata Allah pesan selanjutnya, dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Rendahkan. Selalu kita rendahkan suara. Kata ulama merendahkan diri adalah merendahkan suara, merendahkan langkah kaki di depan orang tua. Ya, sampai Uwais Al-Qarni terkenal dengan kesolehannya gara-gara bakti sama ibunya. Salah satu cirinya dia pernah mau perbaiki atap yang rusak, ibunya pas datang ke bawah. Saking takutnya debu kena ibunya dari atap rumahnya padahal dari pelapak kurma. Dia nggak berani bergerak. Dia nggak bilang ibu pindah ibu saya mau perbaiki atap nggak. Dibiarin saja. Sampai ibunya berdiri sendiri baru kemudian dia bergerak. Nggak mau bergerak. Bentuk bakti kepada ibunya. Karena Allah Azza wajal gantungkan itu. Dan ucapkanlah, wahai Robku, Kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Kata ulama tafsir, yang dimaksud mendidik waktu kecil adalah yang pertama masuk di dalamnya pada saat seorang ayah melemparkan spermanya dan ibu eh, sel telur ibu bergabung dengan sperma tersebut itu sudah masuk sebenarnya makna daripada tafsir ayat ini. Dan itu paling sederhana, sudah cukup kita harus bakti. Plus kalau dia sempat mendidik dua-duanya atau salah satunya, itu tambah luar biasa hak mereka lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Sudah nggak bisa kita bahas gitu. Ya. Ayat ini mengandung beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama, kata ulama tafsir, Allah menghubungkan antara beriman dan bakti kepada Allah dengan beriman bakti kepada eh, dan bakti kepada orang tua. Berarti ini penting kedudukannya setelah Allah orang tua. Dan hadis tadi sudah saya sebutkan, ridho Allah ridho walidain. Ridhonya Allah kepada di atas ridho kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebutkan dan melarang, mengharamkan buat kita ya, pada saat kedua orang tua kita tua renta, karena di sini dikatakan kalau seandainya salah satu dari keduanya atau kedua-duanya dalam usia lanjut dan di bawah pemeliharaanmu, usia lanjut berarti sangat tua. Dalam kondisi mereka seperti itu pun yang jelas rewel, yang jelas gini, yang dan jelas segitu banyak kekurangan dan banyak masalah, tetap kita tidak boleh mengatakan ah Selanjutnya, tidak boleh membentak. Ya. Dan dikatakan ucapkanlah kalimat yang santun. Perintah yang lain, rendahkan dirimu terhadap mereka dan dengan penuh kasih sayang, penuh kasih sayang, perlindungan dan ucapkan doa terakhir, wahai Robku, ampunilah keduanya, kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Ayat yang lain surah Luqman ayat 14 Allah Azza wa berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia siapapun itu dari suku manapun dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Saksi bahasan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk patuh kepada kedua orang tua dan dihubungkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara kedua orang tua, ayah dan ibu, khilaf di antara ulama tentang siapa yang harus dibakti lebih. Maka yang saya simpulkan adalah ada bakti global, ada bakti khusus. Bakti global adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kehidupan kita, suluk beluk kehidupan. Keluar masuk rumah, menikah, bekerja, apalah ya. Izin memindahkan benda di rumah, ini namanya bakti global dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bakti khusus adalah khidmah, memenuhi kebutuhan saja. Maka di sini para ulama mengatakan kalau sifatnya bakti global ayah didahulukan. Bakti global ayah. Ya. Ini kadang-kadang ada teman-teman kita nggak rincikan. Mereka cuma mengatakan ibu, ibu, ibu gitu kan. Tanpa dirincikan. Padahal sebenarnya banyak dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Kalau bakti global, ayah di nomor satukan. Bakti khusus, ibu di nomor satukan. Bakti khusus misal, ibu kita mengatakan, nak ambilin saya air. Ayah kita mengatakan, nak ambilin saya air. Yang kita dahulukan siapa? Ibu. Karena ini khusus. ya Ini bakti saja, bakti kecil. Nak antar ibu ke sini, nak ayahnya mengatakan, nak antar ayah ke sini. Kita dahulukan ibu. Tapi bukan berarti kurang ajar sama ayahnya. Dia harus tetap membahasakan baik-baik. Ayah bisa ya, saya antar ibu dulu kena ibu ya meminta lebih dulu misalnya. Atau kita bahasa santun seperti apa, nanti ayah akan saya antar. Saya akan temani ayah makan dan terusnya. Dia bagaimana caranya merayu supaya ayahnya ridho. Bukan berarti di sini dia dahulukan ibunya kemudian dia bentak-bentak ayahnya nggak boleh. Sementara bakti global seperti misal penisbatan nama kepada siapa? Ayah. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya maka dia telah kufur. Nggak boleh, gitu kan? Kemudian izin rumah, keluar rumah. Izin ayah. Memindahkan benda-benda di rumah dia. Izin ayah. Menikahnya anak wanita. Izin ayah. Kata Nabi SAW, wanita manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, nikahnya batal, batal, batal. Nggak bisa. Walaupun ibunya ridho seribu kali. Tidak bisa. Hukum syari'inya begitu. Jadi harus difahami ini. Banyak orang akhirnya anggap remeh ayahnya. Begitu ada seorang laki-laki melamar dia, si perempuan ini, terus ayahnya nggak setuju, ayahnya nggak ridho, maka disuruhlah calon anak mantu mendekati ibunya. Lalu ibunya ridho, lalu pernikahan. Demi Allah rusak tuh rumah tangganya. Nggak ridho ayahnya gimana? Dia walinya. Dan kewalihan ayah hanya bisa teralih hanya bisa dicabut kalau dia menolak seorang mempelai cara mempelai laki-laki yang hukum syari'inya memang harus diterima. Kata Nabi SAW, hai wanita dan hai wali wanita. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Terimalah lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Itu lain. Kalau dia tolak, misal si A melamar anaknya dengan si B. Si A soleh, tapi sedikit pendapatan ekonominya. Si B buruk, merokok lah, buat minuman keras, minuman keras lah, berzina lah, tapi kaya raya. Ayahnya mau terima ini, maka ini gugur kewalihannya. Pindah kepada pemerintah, KUA, wali hakim. Diwali hakimkan, langsung pemerintah yang mengambil alih masalah seperti ini. Tapi kita lihat di sini penisbatan nama, izin keluar rumah, pernikahan anak perempuan, bahkan membenci ayah masuk dalam hadis Nabi SAW siapa yang membenci ayahnya dia telah kufur boleh benci ayahnya maka bakti global ada di ayah bakti khusus khidmah ada di ibu ini makna hadis Nabi ini. Jadi eh, harus difahamin seperti tadi saya jelaskan hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari Muslim pada saat seorang laki-laki bertanya man ahakku bi husni suhbati siapa yang paling layak aku khidmai layani husnus suhbah suhbah itu pelayanan selalu bersama gitu kan siapa yang paling pantas kata qala ummuka ibumu qala thumma man siapa lagi qala ummuka ibumu qala thumma man qala ummuka siapa lagi yang ketiga ibumu qala thumma man qala thumma abuka baru kemudian ayahmu jadi dalam masalah khidmah ya. tapi bakti global sebagaimana saya sudah jelaskan tadi sabda Nabi alaihi wasallam yang lain Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim juga, "Inna Allah haram 'alaikum uquqal ummahat wa mana'al wa mana'a wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum kila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka terhadap ibu-ibu kalian, tidak memberikan kepada yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang minta nggak boleh kita nggak kasih, beri saja kecuali kita sudah tahu orangnya tidak benar, penipu, ahli maksiat, mungkin. Tapi kalau kita tidak tahu, secara memberikan, disuruh, tidak boleh mengubur anak hidup-hidup, perempuan atau laki-laki dan Allah membenci adanya ucapan-ucapan yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Banyak orang begitu, tidak tahu dari mana sumbernya, main sebarin saja, ikut-ikutan. Maka tanggung jawabnya berat, ini dilarang serta banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Bertanya kalau tidak mengerti, sudah mengerti jangan nanya. Sampai pernah ada sahabat selalu bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan banyak bertanya karena umat-umat sebelum kalian dibinasakan sama Allah justru karena terlalu banyak pertanyaannya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Terima kerjakan, selesai. Ya, simple, mudah, ya, dan kita bisa nikmatin, dapat pahala yang besar dan seterusnya. Saksi bahasan adalah masalah disuruh bakti dengan ibu di sini. Ya. Tentu di sini tidak disebutkan ayah bukan berarti ayah tidak punya posisi, tapi hadis-hadis masing-masing. Seperti misalnya hadis yang saya sebutkan riwayat Bukhari juga, waktu seorang sahabat marah gara-gara ayahnya masuk ambil uang kan kata Nabi SAW kamu dan ayah kamu dan hartamu milik ayahmu. Memang di sini penyebutan ayah saja, ibu nggak disebutin. Tapi ini bukan berarti posisi keduanya, ya ada yang buruk atau ada yang kurang, tidak. Tetapi di sini masing-masing kondisi karena Nabi SAW sebutkan di sini kebanyakan berhubungan dengan kaum wanita khusus hadis terakhir yang tadi saya bacakan. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW juga diriwatkan Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah, wa uququl walidain, wa kana فجلس fajalas wa qala ala wa qawlu zuri wa shahadatu zur ala wa qawlu zuri wa shahadatu zur fama zala yaquluha hatta qala Abu Bakrata laitahu qultu laitahu sakat Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar, dosa yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan tentu wahai utusan Allah. Beliau bersabda mempersekutukan Allah, masih mencari atau mempartnerkan Allah dengan makhluk-makhluknya. Yang kedua, langsung setelahnya durhaka kepada kedua orang tua. Lalu saat itu beliau sedang bersandar, duduk ya, berbaring lalu beliau duduk. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan, "Ingat dan perkataan dusta serta persaksian dusta. Ingat perkataan dusta dan persaksian dusta." Beliau terus mengulang-ulangi sampai Abu Bakar radhiyallahu Abu Bakar radhiyallahu anhu bergumam berkata, "Mudah-mudahan beliau diam." Saksi bahasan kita adalah masalah durhaka kepada kedua orang tua. Sabda Nabi SAW yang lain menyebutkan kepada kita tentang bagaimana seorang anak harus berbuat membalas jasa orang tuanya. Di antaranya adalah hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه fayu'tiqah. Seorang anak tidak bisa membalas bagian dari jasa ayahnya, bagian kecil dari jasa ayahnya kecuali apabila ia mendapatinya sebagai budak lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya itu membalas sebagian kecil dari kebaikan ayah kalau ayah kita ditangkap oleh perampok diperjualbelikan di pasar bebas jadi budak lalu kita tebus berapapun jumlahnya dibebasin itu baru bisa membalas sebagian kecil dari jasa ayah bagaimana kalau kita mau bicara jasanya semua gitu kan saya sudah pernah tekankan teman-teman sekalian di Jakarta ini banyak antum pendatang orang tua di kampung Jangan cuma dimaksimalkan kalau mudik lalu kita sibuk dengan orang tua. Itu pun di hari pertama, hari kedua, selanjutnya teman-teman. Kadang-kadang ada orang di antara kita subhanallah ditelepon oleh ibunya atau ayahnya pengen dengar suara anak yang sudah lama kerja di Jakarta. Buru-buru, sudah ibu ya saya mau kerja, sudah ayah. Tapi coba kalau lawan jenisnya telepon atau mungkin klien kerjanya atau atau atau temannya maka mungkin lama duduk buang-buang waktu sampai berjam-jam gak masalah kenapa akhi Kenapa uktin? Apa yang didapat itu dengan teman-teman? Ada sesuatu biasa. Kita tidak jawab teleponnya teman pun tidak berdosa dalam Islam. Tapi nggak jawab teleponnya orang tua, dosa. Seorang syekh lagi taklim di telepon sama orang tuanya, diangkat sama dia. Ibunya langsung bilang, nak, saya lagi butuh dengan kamu. Dia nggak bilang, maaf ibu saya lagi taklim. Baik ibu, ditutup. Jemaah saya tutup pengajian karena ibu saya butuh saya. Langsung baca kafaratul majlis keluar. Dia tahu menghadapi jemaah Sunnah muakkadah. Dia boleh ngajar, boleh enggak, bebas saja. Karena dia boleh ngajar di situ, boleh ngajar di jalan, boleh ngajar di tempat lain, bebas saja. Tapi ibunya nggak bisa. Satu orang ini harus ditinggalin majelis sekian banyak orang datang karena ibunya minta. Ibunya nggak ngerti kalau dia lagi taklim. Mungkin kalau kita sebentar ya ibu saya lagi taklim. Sampai kadang-kadang lagi taklim begini, subhanallah ada telepon ayah saya, saya bilang maaf, ini kepala suku saya telepon. Saya jawab, ayah saya bilang apapun udah, saya langsung iya. Gitu ya. Nah, memang nggak bisa kita bantai itu hukum Allah. Kalau kita beriman sama Allah harus begitu. Kan gitu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala?" Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Maka beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya, apalagi setelah itu? Maka beliau menjawab jihad di jalan Allah. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sampai ulama mengambil sebuah kesimpulan dari hadis ini, kalau jihad dibawa bir, e, e, bir waliden atau bakti dengan orang tua. Artinya orang tua lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah. Sampai tidak dianggap sah jihad seseorang kalau orang tuanya tidak ridho. Dia harus membuat orang tuanya ridho, baru kemudian dia boleh berangkat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari Muslim juga bahwasanya seorang anak laki-laki menghampiri Nabi SAW dan meminta izin untuk ikut berjihad. Beliau lalu berkata, "Ahayyun walidaka?" Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Apakah kedua orang tua masih hidup? Dia bilang iya. Anak muda ini masih muda sekali. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu berjihadlah dengan berbakti pada keduanya. Jangan ikut perang, kembali pulang, bakti sama mereka. Kata ulama berarti menandakan bakti sama orang tua di atas jihad. Karena di sini pilihan jihad atau bakti sama orang tua. Dia bisa saja pulang lagi dari medan perang bakti sama orang tuanya tapi nggak bisa. Bakti sama orang tua kamu, jihad ini urusan nanti. Padahal ini ibadah yang mulia, mati mati syahid. Sampai ulama mengatakan ini jelas menandakan kalau bakti orang tua lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam disebutkan juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما أبرهما بهما أبرهما به قال نعم خصال أربعة الصلاة عليهما واستكفار لهما وإنفاذ أهلهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من كبلهما فهو فهو الذي بقي عليك من birrihima بعد موتهما بعد موتهما. Seorang laki-laki dari Ansar datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, masih adakah yang tersisa kewajiban baktiku terhadap kedua orang tuaku yang harus garis bawahi kata-kata harus harus aku lakukan setelah kedua orang tuaku meninggal dunia?" Beliau menjawab, "Ada." Dan itu berputar di empat perkara. Yang pertama, mensolatkan atau mendoakan keduanya dan memohon ampun bagi keduanya. Selalu kita ucapkan, Ya Allah ampuni ibu saya, Ya Allah ampuni ayah saya, Ya Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga Gantilah seluruh dosanya menjadi pahala Mudahkan saya bertemu dan berkumpul dengan keduanya di hari kiamat Terus kita doakan kebaikan-kebaikan Mohon ampun, mohon rahmat, mohon berkumpul nanti di akhirat Itu hak yang pertama Setelah meninggal kita doakan Yang kedua adalah Eh, melaksanakan janji keduanya. Kalau ada sesuatu yang dijanjikan, misal uh, insya Allah ayah kalau saya dapat gaji atau ibu saya akan uh, uh, membawa ibu jalan kemana gitu. atau umroh misalnya. Baik mereka sudah meninggal, kita sudah janji ada rezeki umroh, gitu. hajikan misalnya. Gitu. Kan. Tentu dengan menggunakan tenaga kita atau tenaga orang lain. Tapi haji boleh dilakukan gitu kan. Contoh, atau apalah janji kita atau ada janji mereka yang mereka janjikan kepada orang lain dan kita tahu maka setelah mereka meninggal kita yang penuhi janji tersebut selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga menghormati teman-teman keduanya menghormati teman-teman keduanya walaupun kata ulama orang teman orang tua kita kafir jadi kita tetap berlanjut hubungan dengan mereka berikan hadiah, jenguk kalau sakit, walaupun orang kafir. Karena itu adalah teman orang tua. Tapi nanti ada kaidah-kaidah tentunya tidak boleh kita taat ya, kecuali pada hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap bakti. Misalnya anak perempuan, dia tahu ayahnya dulu punya teman beberapa orang laki-laki, sudah seba, sebaya dengan orang tuanya. Dia sampaikan sama suaminya, kalau ini memang ada teman ayah saya, mungkin akan seperti ini akan seperti itu kita jenguk atau kita datangin atau kita beri ya kita tetap lanjutkan ini hak yang ketiga yang keempat adalah menyambung tadi persaudaraan atau silaturahim yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali melalui keduanya maksudnya saudaranya ibu saudaranya ayah saudarinya semua yang berhubungan dari jalur mereka yang tidak ada rahim kecuali melalui keduanya maka itu wajib di silaturahim Itulah sisa bakti yang harus kamu lakukan terhadap keduanya setelah mereka meninggal dunia. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, itu seringkali didapatkan duduk di dekat pahanya Abbas pamannya Abbas radhiyallahu anhu ayahnya Abdullah bin Abbas lalu sambil mengatakan paman ridolah dengan saya paman maafkanlah saya padahal Ali ini bakti dengan pamannya ayahnya sudah meninggal Abu Talib maka ada Abbas dan Abbas kebetulan beriman kepada Allah maka Ali bin Abi Thalib memaksimalkan setiap hari minta ridhonya pamannya itu. ini saudara kandung ayahnya. Maka itu termasuk silaturahim yang harus dijaga. Beliau pun juga bersabda, "Inna min abarril bir an yasila ar-rajulu ahda wuddi abihi ba'da an yuwalliyal ab." Hadis ini riwayat Imam Muslim tentunya. Sesungguhnya di antara sebaik-baik bakti seseorang menyambung hubungan dengan keluarga teman dekat ayahnya setelah meninggal. Ya, di sini diprioritaskan teman-teman ayah dari teman-teman ibu. Tapi jelas menyambung dengan mereka termasuk bakti kepada si ayah. Lalu kita simpulkan teman-teman sekalian kata beliau, jika seorang muslim mengakui hak-hak kedua terhadap kedua orang tuanya dan melaksanakannya dengan sempurna dalam rangka men, dalam rangka mentaati Allah taala dan melaksanakan wasiatnya Allah, perintah Allah, maka di samping itu ia pun berkewajiban memuliakan kedua orang tuanya dengan adab-adab berikut ini. Yang pertama, mematuhi setiap yang diperintahkan atau dilarang oleh keduanya. Mematuhi setiap yang diperintahkan atau dilarang oleh keduanya dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan kepada Allah taala dan tidak menyelisihi syariat Allah karena tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat terhadap Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka ala an tusyrika bi ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku kata Allah, kedua orang tuamu memaksamu mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara baik. Jadi walaupun mereka musyrik, mereka munafik, tetap kita berbakti. Abdullah, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, anaknya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Salul munafik. Ayahnya munafik, pimpinan munafik. Tapi Abdullah mukmin ini berbakti sama ayahnya. Tahu kalau ayahnya munafik, tapi tetap dia bakti karena perintah Allah. Padahal itu munafik, kepimpinan munafik malah, gitu ya. Jadi di sini kita lihat memang dalam Islam tidak gugur hukum itu. Rasulullah SAW bersabda tentang tidak bolehnya patuh kepada orang tua kalau berbau maksiat kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada hal kebaikan yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarain dalam kitab Al-Kabir, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat pada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang pencipta Allah. Jadi ini yang pertama, mematuhi ya, apapun yang dititahkan atau yang dilarang oleh kedua orang tua kita sebagai bentuk bakti. Yang kedua, memuliakan dan mengagungkan keduanya, mengharumkan namanya, memujinya, ya memberikan dukungan, bersikap santun terhadap keduanya, menghormati keduanya dengan perkataan dan perbuatan, tidak menghardik keduanya, dan tidak mengangkat suara terhadap mereka, tidak berjalan di hadapannya dengan congkak, tidak lebih mengutamakan istri dan anak daripada keduanya, tidak memanggil mereka dengan nama mereka, tapi dengan panggilan ayah atau ibu serta tidak bepergian kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Ini adab yang kedua yang harus dijaga, tidak boleh sampai ada pelanggaran. Jadi di sini kenapa cuma suami yang disebut? Karena memang suami wajib bakti sama orang tuanya walaupun sudah menikah. Kalau perempuan beda, baktinya sudah pindah kepada suami nomor satu. Jadi pada saat si wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya sebenarnya seperti dia lagi mengatakan saya serahkan ya ini tanggung jawab saya sudah lepas nih saya kasih ke kamu sudah selesai dia lepas tangan makanya kata Nabi saw dalam hadis yang lain siapapun yang mendidik anak perempuannya sampai dinikahkan maka baginya surga sudah selesai makanya di sini teman-teman kalau punya anak yang sudah menikah jangan dicampurin rumah tangganya udah urus suaminya kita sebagai orang tuanya hanya memberikan dukungan dan jangan campur masalah rumah tangga kecuali kita ditanya. Gak boleh seorang ayah atau seorang ibu datang ke rumah anaknya. Misal seorang ibu biasa datang begitu, datang ke rumah ayah anaknya lalu kemudian mengatakan, ya kalau anak saya biasa sarapan dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, kamu juga harus buat. Itu nggak ada urusannya ibu. Sudah selesai itu urusan istrinya. Gak boleh kita campurin atau nata atau ini atau itu mau pakai gelas retak kamu pakai piring retak orang tua nggak boleh campur nanti akan kita bahas di pasal kita ke depan adab adab terhadap anak ada hak hak anak yang tidak boleh dilanggar oleh orang tua juga sebagaimana mereka harus dibakti yang ketiga berbuat baik terhadap keduanya dengan segala sesuatu yang mampu dilakukan seperti memberi makanan pakaian mengobati dan mencegah marah bahaya serta mempertaruhkan jiwa untuk melindungi mereka jadi siapapun yang membela orang tuanya maka dia mati syahid sudah masuk waktu? Baik, poin terakhir. Poin keempat, menyambung hubungan silaturahim yang tidak ada hubungan rahim kecuali melalui mereka berdua, mendoakan dan memohon ampun bagi keduanya serta melaksanakan melaksanakan janji keduanya dan menghormati teman-teman mereka. Nah, ini sudah saya rincikan tadi panjang lebar tentang masalah poin keempat ini. Allahu alam. Seperti biasa, insya Allah setelah sholat isya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin begitu silakan ditulis kertas pertanyaan nanti diatur ditaruh di atas meja saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama di sini, sang anak memiliki harta yang belum pernah dibayarkan zakatnya. Kemudian sang anak meninggal dunia. <clears throat> Ayah yang miskin terpisah lama dengan sang anak dan belum pernah menerima nafkah dari sang anaknya. Bolehkah sebagian zakat sang anak diberikan kepada ayah yang miskin? Kalau zakat tidak boleh kepada orang tua dan tidak boleh kepada anak. Jalur langsung ke atas sama jalur langsung ke bawah ini nggak ada hubungannya sama zakat. Karena mereka kewajiban. Zakat itu tidak masuk dalam dua orang ini. Ayah dan anak. Ya. Sebagian ulama mengatakan masuk juga di dalamnya adalah kakek, nenek, dan juga ke bawah cucu. Ya. Karena ini jalur-jalur yang langsung memang tidak bisa ada toleransi, harusnya dikasih tanpa tunggu zakat. Kan? Nah sekarang zakat mal yang belum dikeluarkan dari si mayit, dikeluarkan berapa kadar zakatnya itu? Tentu kalau dia ada zakat berarti dia punya harta, otomatis kenal. Zakat hanya bagi orang yang mampu. Lebih daripada itu, yang dia tinggalkan warisan, maka ayahnya punya hak karena ayah penerima warisan. Maka ayah yang miskin diberikan dari warisannya dan bukan dari zakat malnya karena zakat mal nggak bisa untuk ayah atau untuk anak. Allahu alam. Penjualan yang salah satu pembayarannya bisa pakai kartu kredit hasilnya bagi si penjual haram atau tidak. Ini pertanyaan di luar tema sebenarnya. Ya. Baik. Penjualan yang salah satu pembayarannya bisa dipakai dengan kartu kredit hasilnya bagi penjual itu haram atau tidak. Tentu saja di sini minimal sekali adalah syubhat minimal. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya tidak ada pembayaran di satu negara kecuali dengan kartu kredit, nggak bisa kecuali dengan itu, maka ulama ada yang mengatakan dibolehkan, tapi dia harus hindari bunga-bunganya, dia hindari bunganya, dia hindari banyak hal yang harus dihindarin lah, gitu kan. Tentu jauh lebih aman kalau dia tidak melakukannya. Tapi kalau di negara yang umumnya kaum muslimin kayak kita di Indonesia, nggak perlu semua. Nggak perlu semua. Ya kalau bahasa langsung saya sebenarnya kalau antum bisa tutup aja semua kartu kreditnya, gitu kan. Nah ini berbahaya sekali. Kita sangat riskan. Misal kita ambil 0%, nggak ada bunganya kok. 0% cicilan HP harga 3 juta ya 3 juta juga. Benar. Tapi kalau antum telat sehari, Kira-kira misal telat jam 12 malam batasnya, kita baru ingat jam 1 malam. Lalu bayar, kena tetap. 50 ribu kah, 20 ribu kah, itu riba. Dan satu dirhamnya lebih berat daripada 36 kali berzina. Walaupun awalnya tidak niat riba, tapi ini memang kartu kredit kartu itu kartu riba. Kenapa harus libatkan diri di situ? Dan saya yakin teman-teman yang sudah biasa berliring, uh, be, ya terlibat dengan masalah kartu kredit ini tahu bagaimana rumitnya itu. Kalau makin sering kredit maka makin rumit tiap bulan pusing cari dari mana duitnya kenapa nggak ditabung saja kita mampu cash kita beli cash gitu kan dan dicicil satu persatu sesuai dengan kebutuhan tidak perlu harus semuanya Allah alam itu jauh lebih baik tadi tadi saya kasih pendapat ulama umumnya kalau di wilayah non muslim karena ada beberapa negara memang sudah nggak ada lagi cash gitu kan? semuanya orang sudah menggunakan kartu dan tidak ada lagi kartu kecuali kartu kredit yang ada misal maka ini berbeda hukumnya saya dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang berbeda. Saya dibawa sejak umur satu tahun hingga sekarang. Bagaimana adab terhadap keempat orang tua saya? Mana yang harus saya dahulukan? Apa apabila ada permintaan yang bertentangan antara ibu kandung dengan ibu yang membesarkan saya? Tetap ibu kandung. Orang-orang yang membesarkan kita, mereka dapat pahala dengan membiayai seorang anak muslim. Itu sudah cukup buat mereka sebenarnya dan kita tetap harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Kata Allah SWT hal jazaul ihsanin ila ihsan. Bukankah kebaikan harus dibalas dengan kebaikan? Dan juga kita disuruh kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim kalau seseorang berbuat baik pada kalian baik balaslah dengan yang setimpal yang setimpal yang seimbang kalau kalian tidak punya maka bacalah ucapkanlah jazakallahu khairan gitu kan maka itu sudah cukup membalas apa yang telah orang itu berbuat baik jadi kita berbuat baik sama mereka sebagaimana umumnya muslimin yang pernah berbuat baik dengan kita. Tapi kalau bertemu antara ibu angkat dengan ibu kandung, mustahil ibu angkat didahulukan. Tetapi ibu kandung dan sudah kita bahas panjang lebar tadi. Jangankan ibu kandung kita tidak punya jasa, ya, dia mengantongi kita di rahimnya saja 9 bulan sudah cukup itu. Untuk kita harus lebih dahulukan dari wanita yang lain walaupun mereka membiayai kita seumur hidup. Saya mau bertanya bagaimana cara seorang anak menolak sholat berjamaah di rumah bersama orang tuanya dan memilih sholat di masjid. Dan apakah itu termasuk tidak berbakti kepada orang tua? Disampaikan apa adanya. Karena sholat wajib adalah wajib haknya Allah. Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk yang didahulukan yang mana? Haknya Allah. Sholat di masjid wajib bagi laki-laki. Itu pendapat jumhur ulama. Gitu kan? Ulama Syafi'iyah yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi umumnya jumhur ulama mengatakan wajib dan banyak dalil berhubungan dengan masalah wajibnya. Seperti hadis Nabi SAW, saya ingin agar seseorang menggantikan saya eh, diikomahkan sholat dan ada seseorang yang menggantikan saya jadi imam lalu saya keluar membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat di masjid ada ancaman dan semua sesuatu ibadah yang diikuti dengan ancaman kalau tidak dikerjakan berarti dosa besar dari sini ulama mengatakan sholat di masjid wajib bagi laki-laki kan gitu itu jumhur ulama sudah jelas pendapat mereka. Nah karena wajib bertemu dengan bakti sama orang tua, ayah yang minta kita sholat juga wajib, maka kita dahulukan haknya Allah. Tapi pakailah cara, kata Allah tadi, ya ucapkanlah kalimat yang baik, yang santun, merendah dengan mereka. Misal ayah, maaf, bisa nggak saya sholat di masjid sebentar aja? Saya balik saya jamaah lagi sama ayah. Kan boleh kita sholat berjamaah dua kali. Ya kan? Muadzi bin Jabal dalam hadis Bukhari sholat bersama Nabi saw lalu kemudian pulang mengimami lagi kaumnya. Ada masalah itu. Sampaikan seperti itu, gitu kan? Kita cari jalan supaya orang tua kita ridho. Tapi jangan juga ketinggalan haknya Allah swt. Kalaupun sampai dia bilang, udahlah sholat di sini. Maaf ayah, ini hak wajibnya Allah. Saya dahulukan. Tapi apapun yang ayah minta berhubungan dengan hak makhluk, ayah saya dahulukan. Kita bahasakan baik-baik. Ya, dan maaf ya ayah, saya harus jalan ya. Sebentar saya balik, insya Allah. Ayah mau apapun saya bantu. Dengan santun kita bahasakan. Insya Allah bisa mengerti kok. Insya Allah bisa mengerti. Saya pernah mengalami hal itu pada diri saya sendiri ya. Pernah ayah saya manggil saya sholat, saya bahasakan baik-baik. Waktu itu beliau sholat di rumah, karena dalam kondisi memang kurang sehat. Maka saya pamit baik-baik dan beliau mengerti Alhamdulillah. Saya ke masjid terus saya balik khidmat dengan beliau, tidak ada masalah. Insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, Allah akan bantu itu. Ya. Ayah saya, di, ayah saya minta dikirim uang tiap bulan dan sudah saya kirim. Namun dari cerita tetangga di kampung, uang tersebut dipakai untuk mabuk-mabukan. Bagaimana hukumnya? Kalau dipakai untuk maksiat jangan dikasih. Kalau antum pastikan memang untuk maksiat nggak boleh dikasih. Nggak boleh itu bukan bukan durhaka sama orang tua. Kalau dipakai untuk kebaikan-kebaikan kebutuhannya, ini nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai jelas-jelas mabuk, jangan dengar tetangga. Pastikan sendiri. Mungkin ada saudara, mungkin kalau masih ada ibu ditanya baik-baik. Kalau emang betul, telepon ayahnya baik-baik. Ayah maaf ayah, kita orang muslim ayah tahu saya dapat informasi seperti ini dan masa ayah tiga kalau saya kerja banting tulang kemudian ayah memakinya mabuk-mabukan coba ayah pakai yang lain beli susu beli makanan beli minuman beli pakaian saya ridho silakan ayah ayah pak mau tambah saya tambah gitu ya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang santun lah insya Allah kan itu mudah-mudahan sambil kita doakan dapat hidayah tapi jangan hanya dengar orang saja ya dan dengar orang ini nggak pasti bisa saja ada orang hasut, ada orang iri, dan seterusnya ini bisa terjadi. Bolehkah kita mengambil pendapat ulama yang lemah karena lebih mudah untuk dilaksanakan? Itu Allah alam ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah dalil yang kuat. Tapi ulama tidak pernah menyalahkan kalau ada orang yang mengerjakan pendapat ulama yang lain selama berkisar di empat madhab. Karena empat madhab ini Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabila dan Hanafiyah ini semua eh, apa namanya jelas disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah karena semuanya berada di generasi emas yang kata Nabi SAW sebaik-baik generasi adalah generasiku abadku lalu kemudian abad setelahnya lalu abad setelahnya dan mereka berada di abad yang tengah-tengah ya. Kan? karena Imam Malik meninggal satu Imam Abu Hanifah meninggal 150 Imam Malik 179 Imam Syafi'i eh, Imam Syafi'i meninggal 204 kalau nggak salah Imam Ahmad 240-an jadi mereka masih ada di generasi emas ini Makanya ulama mengatakan mereka dan pada zamannya memang diakui sebagai ulama-ulama madhab, gitu kan. Banyak orang mengikuti dan sekarang subhanallah dunia ini seperti terpetak begitu ya. Di Afrika orang madhab Malikiyah, di Eropa Hanafiyah, di Timur Tengah, di negara-negara Arab dipakai Hanabiyah, Hanabila, kemudian di Asia Tenggara menggunakan Syafi'iyah. Ya, dan ini insya Allah kalau berkisar di empat ini tidak ada masalah. Karena saya tidak pernah temukan ada ulama yang melarang itu, yang melarang. Seperti misalnya uh, ulama Syafi'iyah banyak mengembangkan pendapat Syafi'i di Mesir. Lalu tidak pernah terlalu disorotin oleh para ulama ini Timur Tengah misalnya Hanabila gitu kan. Kalau selama itu masalah fikih ya, bukan masalah cabang, bukan masalah asas ya, bukan masalah minta-minta di kuburan misalnya atau hukum memakai jimat, syirik kepada Allah. Nah itu selama bukan itu tidak ada masalah. Gitu kan tidak ada masalah. Tetapi saran saya Allah alam kalau antum sebagai penuntut ilmu cari di antara pendapat ini sebagaimana ulama sarankan Mana yang paling kuat dalilnya? Karena zaman kita sekarang bukan kayak zaman dulu. Zaman sekarang kita bisa leluasa melihat dalil-dalil mereka. Gitu kan? Luasa sekali. Zaman dulu sulit itu. Zaman sekarang sangat terbuka. Jadi kita sangat mudah untuk bisa memahami mana dalil yang paling kuat dari pendapat-pendapat ini lalu kita amalkan. Tapi sekali lagi tidak disalahkan kalau kita berpegang pada salah satu madhab ini walaupun pendapatnya ya lebih lemah daripada yang lainnya. Ketika di akhirat kelak apabila apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, apakah kita tetap akan dihisap, eh, diazab? Apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita. Maksudnya pahala ya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi eh, di hari kiamat itu ada beberapa tingkatan. Ada orang yang lolos tanpa timbangan ke surga ini orang-orang masuk surga tanpa hisap. Golongannya adalah para nabi-nabi, para syuhada, ya orang-orang mati syahid, orang-orang yang memang Allah pilih khusus dari orang-orang siddiq, orang-orang yang banyak cobaannya di dunia, kemudian dia bersabar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang mukmin diuji oleh Allah di dirinya, di hartanya dan keluarganya sampai dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dosanya. Ini semua orang-orang yang masuk surga tanpa hisap, nggak ada timbangan lagi. Dia lewat aja, gitu kan. Ada orang yang ditimbang dulu amalnya. Ditimbang amalnya ini adalah orang-orang beriman tapi masih bermaksiat. Dan di sini pun ada dua golongan lagi. Ada orang yang ditimbang amalnya, dosanya lebih ringan daripada pahalanya. Misal pahalanya 1000, dosanya 900, masuk surga. Ada orang yang ditimbang yang kedua adalah dosanya lebih berat daripada amal soleh. Misal <clears throat> dosanya yang 1000, pahalanya yang 900. Maka orang seperti ini dilihat apakah ada syafaat yang sampai kepada dia, ada pertolongan nggak? Misal ada kerabatnya yang kebetulan lolos punya nilai 100 pahala lolos. Dia Allah berikan dia sesuai dengan kadar pahala itu untuk memberikan syafaat pada orang ini. Dia bantu dengan 100 misalnya, maka menjadi 1000 seribu Dia masih butuh mungkin satu pahala saja untuk melebihkan dari dosanya. Makanya juga orang lolos asal tetap amal solehnya lebih berat. Tapi kalau nggak ada yang bantu dia, maka ini masuk neraka dulu masuk neraka dulu karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya golongan yang ketiga adalah tidak ditimbang juga amalnya tapi langsung masuk neraka ini orang kafir munafik dan orang musyrik ini juga nggak pakai timbangan bahkan sementara orang-orang beriman ditimbang amalnya mereka sudah langsung dilemparin ke neraka karena nggak ada gunanya nggak ada gunanya dari amal-amal mereka sebagaimana hadis Bukhari Aisyah bertanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW tentang satu orang Arab Quraisy yang sangat terkenal sekali Eh, dengan eh, ke, dengan kebaikannya lah silaturahim keluarganya sodakahnya bantu orang dan seterusnya tapi tidak pernah beriman kepada Allah kata Aisyah ya Rasulullah bermanfaat nggak amalnya kata Nabi saw tidak sama sekali karena dia tidak pernah beriman kepada Allah jadi sebanyak apapun amal orang kafir nggak ada manfaat buat dia jadi kalau amal soleh antum lebih berat maka masuk surga walaupun ada dosanya itu tapi nasib nasiban gitu kan Makanya kita, kita tidak tahu soalnya kadar dosa kita, kadar pahala kita kita tidak pernah tahu. Makanya langsung perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Nabi SAW mengatakan saya taubat setiap hari 70 sampai 100 kali. Jadi kita perbanyak taubat, jangan membawa dosa di akhirat. Kalau perlu mohon kepada Allah agar ya Allah jangan meninggalkan saya di muka bumi ini kecuali engkau sudah catatkan aku termasuk hamba-hambamu yang masuk surga tanpa hisap. Kita berdoa kepada Allah SWT. Bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya yang masih kafir bila orang tuanya meninggal Tentu saja pada saat sakit dia jenguk, ya. Pada saat uh, apa namanya? Pada saat eh, meninggal dia berusaha coba membantu apa yang dia bisa bantu. Tapi di sini kalau ada ritual-ritual acara agama itu tidak boleh. Seperti misalnya ada nyanyi-nyanyian kalau Nasrani itu tidak boleh dia hadir Harus dia lepas tangan. Walaupun kita ada perasaan ya, karena memang sudah seperti itu. Ingat waktu Nabi Nabi eh, Nuh alaihissalam anaknya meninggal, tenggelam, kafir, sedih dia. Jadi kan, dia ingin menolongnya, ingin membantu. Sebagian ulama tafsir mengatakan Nuh seakan-akan memohon kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya anak saya, tolong dia beriman. Kalaupun tidak, izinkan saya urus jenazahnya kalau mati." Apa kata Allah? Dia bukan lagi anakmu. Perbuatannya bukan perbuatan yang baik dan hai Nuh, saya tidak ingin kau termasuk orang-orang bodoh. Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya dalam satu riwayat 40 tahun ke langit karena takutnya sama Allah tapi tidak diurus anaknya. Ya, sudah risikonya begitu, gitu kan? Makanya teman-teman yang memiliki orang tua kafir ini, saya selalu sarankan ada beberapa teman-teman saya mualaf yang ikut di pengajian juga saya sampaikan usahakan selalu tiap hari doakan orang tua pandu dan tunjukkan yang terbaik tabakti sama mereka mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya karena tinggal ucapin syahadat kok tinggal ucapin syahadat kadang-kadang syaitan memberatkan kita seakan-akan nanti nggak diterima ya jangan coba dan itu mengucapkan syahadat bukan sesuatu yang berat ya, karena Allah itu tanamkan dalam hati. Maka kita bilang, kamu mau syahadat nggak? Orang begitu, nawarin banyak orang begitu ditawarin, mau syahadat nggak? Apa itu syahadat? Ya masuk Islam, mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Muhammad adalah utusannya. Banyak orang tiba-tiba syahadat banyak sekali. Ini kan itu. Banyak sekali cuplikan di YouTube itu kalau antum lihat dai-dai di Jerman, dai-dai di Saudi, banyak. Mereka cuma langsung menawarkan ada tertarik untuk syahadat Islam, ada yang tertarik dengan Islam, dibantu syahadat. Ya. Maka ucapkan teman-teman sekalian, jangan ragu untuk ucapkan kepada orang tua kita. Bagaimana adab kita terhadap guru di saat guru kita melarang kita mencontoh Rasulullah SAW seperti melarang bercelana gantung dan berjenggot. Orang tua aja nggak boleh dipatuhi kalau maksiat kepada Allah, apalagi guru. Gitu. Hah? Ya, jawabannya jelas ya. Kenapa kok gurunya melarang menjalankan sunnah Nabi SAW? Nggak boleh. Masalah isbal itu kan jelas sekali hadisnya. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, hukum hadis Nabi SAW dari perkataan, perbuatan Nabi SAW dilihat wajib atau sunnahnya. Kalau perintah, dari adanya ancaman kalau tidak dikerjakan. Kayak sholat lima waktu misalnya. Ada ancaman kan? Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja kata Nabi SAW dia telah kafir. Maka jelas ya Perbedaan dasar antara kami dengan kafir adalah meninggalkan sholat sampai meninggalkan dia telah kafir. Berarti ada ancaman. Berarti menandakan sholat lima waktu wajib. Karena kalau tidak dikerjakan ada ancaman. Kalau perbuatan perintah Nabi SAW tapi tidak ada ancaman. Seperti misalnya uh, perintah sholat. Uh, eh, sholatlah siapa yang mengerjakan puasa tiga hari setiap bulan misalnya pahalanya sama dengan setahun. Motivasi. Nah itu hukumnya sunnah Dikerjakan boleh tidak dikerjakan boleh. Tidak ada ancaman kan kalau tidak dikerjakan. Puasa Senin Kamis saya ingin kata Nabi SAW puasa Senin Kamis karena pada saat itu amal sedang dilaporkan kepada Allah. Nah itu nggak ada masalah. Gitu. Ini ya. berarti perintah dia wajib kalau ada ancaman ditinggalkan, kalau tidak ada ancaman maka hukumnya sunnah. Larangan juga begitu. Kalau sesuatu yang diikuti dengan ancaman, laknat, murka, siksa kubur, siksa di akhirat, gitu kan? Ini semua berarti hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau dia larangan tapi tidak ada ancaman, kayak misal kasus janganlah kalian minum berdiri. Ini kan cuma larangan, tidak ada ancamannya. Maka berarti dia makruh. Nah, kalau kita kembali kepada larangan-larangan yang haram, seperti masalah kasus isbal misalnya, laki-laki, larangannya tegas sekali itu, gitu kan? Semua yang di bawah mata kaki di api neraka, ancaman Nabi SAW tegas. Orang yang berat sisanya hari kiamat adalah musbil, manan, ya. Orang yang menutup mata kakinya bagi laki-laki, kemudian orang yang manan nyebut-nyebut kebaikannya, orang yang eh, apa namanya? Yang ketiga adalah orang yang bersumpah palsu untuk membuat barangnya laku. Jadi ancamannya tegas. Maka lebih cenderung kalau Imam az kalau ikuti ceramah saya di YouTube, itu panjang lebar saya jelaskan masalah hukum isbal ini gitu kan. Bagaimana Imam madzhabi masukkan dalam kategori dosa besar. Karena dalil-dalilnya jelas ada ancaman kalau guru melarang kita mengikuti ini sementara ada ancaman ini nggak boleh dipatuhi. Orang tua aja nggak boleh dipatuhi apalagi guru ya. Apa hukum berbakti kepada ayah tiri atau ibu tiri dan bagaimana cara berbakti pada mertua eh, pada mereka ya? Tentu saja berbakti umumnya kalau ibu kita menikah dengan seorang laki-laki kita katakan ayah tiri eh ayah tiri ya. Ayah tiri ini kita bakti karena dia adalah pasangan ibu kita dan ibu kita sudah meninggal pun berbuat baik dengan suami ibu adalah ibadah berarti bakti sama ibu ya menunjukkan hubungan sama dengan istri ayah karena yang pernah menjadi pasangan orang tua kita itu mahram abadi kita mahram abadi harus kita bakti dengan mereka tentunya bakti tapi kalau bertemu antara ayah tiri sama ayah kandung tetap ayah kandung didahulukan tapi masuk dalam bakti bakti pasangan orang tua berarti kita wajib bakti juga. Ya, tapi kedudukannya tidak selevel dengan orang tua kandung. Barusan ibu Ana titip saya titip salam untuk antum. Saya sedang mencoba berbakti pada ibu. Alaiha wa alaiha alaikassalam. Ya, saya tidak tahu semoga Allah balas salamnya insya Bolehkah berbohong untuk membahagiakan orang tua? Kalau iya apa batasannya? Tidak boleh bohong. Kenapa bohong kepada orang tua? Enggak perlu. Misal dia katakan, apa kamu sudah lulus ujian? Tidak lulus, bilang. Jangan bohong. Kenapa enggak kurang belajar? Sudah belajar ibu, sudah belajar ayah. Tapi kontrol Allah memang saya sudah begitu. Ibu ayah doain ya mudah-mudahan semester akan datang saya bisa. Untuk apa bohong? Jangan bohong, tidak boleh di sini. Bohong itu hanya dibolehkan kalau suami istri, tapi suami istri pun dalam hal pujian. Seperti misalnya istrinya kecut pada saat lagi keringatan, kemudian dia datang mau cium, kecut, dia bilang masya Allah wanginya. Bohong dia. Tapi untuk bahagiakan istrinya gitu kan. Belum mandi aja sudah wangi, apalagi sudah mandi. Nah, Begitu juga suami istri memuji ya masakannya, memuji pakaiannya, memuji penampilan ini hal yang dibolehkan atau memperbaiki hubungan antara dua orang yang sedang bertengkar atau dalam peperangan. Ini pernah saya jelaskan dulu ya. Tapi kalau untuk kepada orang tua tidak ada, tidak ada dalil masalah jadi nggak boleh. Apa adanya, hibur mereka apa adanya. Orang tua saya sudah meninggal, wali saya adik laki-laki. Saya mau menikah tapi adik saya tidak mau menikahkan karena masalah materi Apakah boleh saya menikah diwalikan kepada wali hakim? Tentu saja. Apa haknya adik menolak? Yang boleh menolak hanya ayah. Wali yang lain tidak boleh hak untuk menolak. Kecuali dia tahu kalau ada kemaksiatan di situ. Dia tahu calon suaminya yang akan dia nanti jadi walinya ini jahat misalnya. Dewa boleh menolak, enggak saya mau jadi saya enggak mau jadi wali. Tapi kalau si adik ini hanya karena tadi masalah kasus materi karena laki-laki itu miskin atau dia mungkin memberikan syarat untuk minta dibeliin motor atau apa, nah, itu nggak boleh. Pindah ke wali hakim nggak boleh. Pindah ke paman ada paman boleh paman ya, saudaranya ayah. Pokoknya semua jalur ayah boleh jadi wali, jalur ibu nggak boleh. Jadi paman dari ayah ya, sepupu keponakannya ayah ya. Jadi ayah punya saudara, punya anak, sepupu kita sepupunya si perempuan ini boleh jadi wali. Kalau saudaranya nggak mau, boleh pindah ke sepupunya, boleh pindah ke pamannya. Nah, ini dibolehkan, tapi cuma jalur ayah saja. Bagaimana jika ada perempuan Nasrani masuk Islam? Kita hanya ingin menikah eh, Islam hanya ingin menikah dengan pria muslim. Setelah menikah dia kembali ke agamanya. Bagaimana hukum pernikahannya dan aga, agama anak-anaknya semua diarahkan untuk memeluk Nasrani, tidak boleh belajar mengaji, bahkan tidak boleh dengar azan. Ini hukum murtad ini, harus ditinggalkan perempuan begini. Dan harusnya suaminya mengambil anaknya, dia bisa tuntut secara hukum. Masuk pengadilan agama tuntut, pengadilan agama akan berikan dia anak, nggak bisa. Di negara kita terlindungi itu. Saya sarankan ini suaminya tuntut, ya. Masuk ke pengadilan agama, ajukan resmi, bilang istri saya murtad ini berbahaya nih kalau sampai anak-anaknya pun ditarik ke agama Nasrani jangan diam jangan lemah jadi laki-laki eh, nggak boleh tanggung jawab nasabnya kepada antum gimana nggak mungkin lah gitu kan ini biasanya tipe laki-laki begini terlalu lemah jangan lemah eh, jadi laki-laki harus betul-betul jantan ya kan? nggak boleh nih ambil anaknya gitu kan ambil anaknya kecuali dia tetap dalam keadaan Islam kemudian ada masalah kemudian memang dia tetap soalnya ada begitu ya ada banyak muallaf mualaf yang masya Allah ya Memang dia dia masuk Islam bukan karena pasangan, bukan karena menikah. Walaupun dia cerai sama suaminya dengan masalah-masalah pribadi, tetap aja dia bertahan dengan Islam itu mulia. Tapi kalau sampai seperti ini anaknya ditarik semua ke Nasrani nggak boleh tanggung jawab ini nasabnya kepada ayahnya gimana? Tuntut mulai besok masukkan ke pengadilan, tarik anak-anak itu. Sampaikan kalau anak-anak ini akan dimurtadkan, gitu kan? Apalagi sampai tidak boleh dengar azan, la haula wala quwata illa billah. Ini harus bergerak antum cepat, nggak boleh. Ibuku seorang janda tua yang sampai saat ini bergantung pada saya sedangkan saya sudah ingin menikah. Apakah saya undurkan nikahnya demi berbakti kepada ibu saya? Minta saran beliau. Ibu saya sekarang mau menikah, apa ibu izinkan, ibu ridho enggak? Tanya beliau. Kalau dia minta ditunda, tunda saja demi untuk bakti kepada orang tua. Tidak ada masalah. Dan jangan sekali lagi pakai bahasa seperti tadi saya bilang ya dan diingat yang tadi orang bertanya pada Syekh, ibuku numpang padaku, gitu kan. Tidak usah bilang ibu saya sekarang tinggal sama saya atau saya tanggung, nggak usah bahasa itu. Saya sekarang sedang ditanggung oleh ibu saya, bahasanya lebih baik begitu. Kemudian saya mau menikah, bagaimana baiknya? Ya, itu lebih baik. Saudara-saudara saya, tante-tante, om dan keluarga yang lain selalu mengeluhkan sikap ibu saya yang suka mengurus urusan orang lain suka marah-marah sama anak cucu saudaranya bahkan sama tetangga dan beliau gampang tersinggung saya sudah ikhtiar membawa beliau rukyah tapi tidak ada reaksi apa-apa pasti rukyah minta nasihatnya Ustaz apa yang harus saya lakukan karena saya ingin ibu saya berubah menjadi lebih baik pertama doakan dan yang kedua yang tegur jangan antum yang tegur harus orang yang lain orang yang tidak ada hubungannya dengan durhaka pada orang tua saudaranya, temannya, kerabat yang dituakan. Karena kalau antum ngomong pekah sekali. Antum bisa masuk dalam durhaka sama orang tua karena Allah suruh kita berlemah lembut dengan mereka. Maka kita boleh mengajak atau meminta kepada orang lain untuk menasihatin orang tua kita itu jalan yang terbaik. Allahu alam itu yang saya tahu. Ya misalnya tadi paman, tante, om itu kan semua apalagi saudarinya dia, saudaranya dia bisa nasihatin itu lebih baik. Kita minta terus supaya nasihatin sambil kita doakan. Kalau kita sendiri jangan ya. Kecuali memang ibu dengar, nggak ada masalah. karena salah sedikit ini berbahaya mengatakan kata ah aja nggak boleh. Apalagi kalau sampai kita bentak, apalagi kalau sampai kita marah-marahin ini berbahaya sekali. Bagi kita pekah, tapi bagi orang lain kayak saudaranya nggak ada masalah. Karena nggak ada unsur hubungan anak sama orang tua kan. Saudara bisa nasihatin saudaranya atau saudarinya, jadi lebih baik pakai orang ketiga. Itu saran saya. Bagaimana sikap seorang anak terhadap bapaknya yang berbeda keyakinan dan masih tinggal dalam satu rumah? Sudah saya bahasakan, tetap bakti, tetap bakti. Saya sambil didakwahi, sambil disampaikan tentang Islam dan untuk menawarkan Islam ini tawarkan apa adanya. Ayah bagaimana menurut ayah tentang Islam? Apa yang dianggap buruk antum kalau bisa jawab jawab kalau enggak tanya ustadz gimana caranya saya jawab ini ayah saya menganggapi Islam seperti ini supaya antum punya jawaban gitu kan tetap didakwahi tetap berbuat baik bakti selama tidak maksiat kepada Allah wajib dipatuhi dipenuhi kebutuhannya itu termasuk pahala di sisi Allah. dari itu sudah panjang lebar tadi kita bahas ya. Bagaimana cara membayar hutang di masa lalu sampai saat eh, yang sampai saat ini belum dapat dibayarkan dikarenakan kesulitan dalam mencari keberadaan orang-orang yang saya gunakan uangnya sedangkan sudah berusaha mencari keberadaan mereka. Coba ikhtiar dulu maksimal. Kalau betul-betul mentok kerabatnya, temannya kah, alamat rumahnya kah tidak ditemukan sama sekali, sudah ikhtiar gitu kan sebagian ulama mengatakan hukumnya sama dengan lukata lukata itu benda hilang yang ditemukan kan setahun coba maksimalkan setahun kalau tidak bisa sodakahkan atas nama orang-orang itu sodakahkan atas nama orang-orang itu itu Allah alam yang saya tahu Baik ini di luar tema dua saya bahas sebagai penutup bagaimana cara merapatkan soft dalam sholat karena saya belum faham. Ini pertanyaan yang baik ya. Karena saya lihat mungkin di saf awal banyak teman-teman yang sudah paham, tapi pada saat saya telat sholat kayak tadi di belakang saya temukan banyak yang safnya keluar. Jadi saf itu Bapak Ibu sekalian yang diperhatikan adalah tumit sama tumit itu tolak ukur. Jadi telapak kaki kita biasanya ada yang lebih panjang dari yang lain, itu wajar. Banyak kita ngatur saf yang dilihat adalah ujung jari-jari kaki. Sehingga ini yang sejajar. Yang di belakang maju mundur seperti ini nanti. Orang kalau yang rapi safnya adalah orang yang tumitnya rapi. Makanya dimasukkan dalam kotak saf adalah tumit. Tumit, kalau tumit sejajar, coba lihat saf dari belakang, pasti rapi safnya. Gitu ya. Tapi kalau jari-jari kaki yang dilihat, maka dari belakang kita akan lihat saf itu berantakan. Kalau saya jadi imam, biasanya saya ingatkan, jemaat sekalian, tumitnya yang diperhatikan, tumitnya yang dirapatkan. Kalau tumitnya sejajar rapat, safnya akan sejajar. Merapikan dan merapikan saf bagian daripada kesempurnaan sholat. Diingatkan. Tapi subhanallah masih banyak orang yang kadang-kadang lalai ya. Dan merapatkan saf ini dikatakan dalam sebuah hadis sahih, para sahabat berkata kalau diikomahkan sholat di zaman Nabi SAW maka kami mempertemukan antara tumit kami dengan tumit teman kami. Jadi tumit kita sisi kanan dan kiri dipertemukan dengan tumit teman di sebelah sehingga membuat betis kami bertemu dan pundak kami bertemu sehingga saf rapat. Dan kata Nabi SAW, luruskan dan rapatkan saf kalian. Ya, karena syaitan bisa masuk di antara saf itu dan menggoda sholat kalian. Salah satu kiat untuk khusyuk harus safnya rapat. Dan ini berlaku sampai selesai sholat di rakaat pertama, bangun lagi rakaat kedua, sama, rapatin lagi kembali, rapatin lagi kembali, terus begitu. Dan ini tidak boleh dianggap remeh karena ini memang hadis juga yang berbunyi rapatkan luruskan saf dan jangan berselisih maka Allah akan membuat perselisihan di dalam hati kalian. Jadi banyak umat Islam kadang-kadang tidak tahu dari masalah saf saja mereka sudah bisa berselisih. Musia mereka menyatukan kaki mereka di situ. Allahu a'lam. Saya sarankan teman-teman panitia masjid di sini, mungkin dengan teman-teman juga kalau ada panitia masjid di, di tempat lain, usahakan pada saat akan men, e, iqamah, pas akan iqamah, sebelum iqamah, muadzinnya ingatkan, jemaah tolong berdiri masuk saf. Sebelum iqamah. Jadi biarin dulu mereka berdiri. Perhatikan safnya masing-masing, tolong temannya di sebelah lihat, tumitnya masuk ke kotak. Jadi muadzin yang ingatkan. Ya, kan? harusnya begini, begitu diingatkan. Sudah rapi semuanya, saling melihat, saling mengingatkan, tumitnya ketemu dengan tumit masuk di kotak, baru. Lebih bagus lagi kalau memang ada panitia yang mengatur itu. Mereka mengatur karena di zaman Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari para sahabat berkata Nabi SAW merapikan saf kami sampai seperti beliau mengatur bagaimana busur panah yang akan lepas dari eh, anak panah yang lepas dari busurnya. Jadi luar biasa diatur dadanya harus rapat. Sedikit saja maju Nabi SAW menyuruh mundur, merapatkan saf mereka. Jadi memang ini saf tidak boleh dianggap remeh, harus dirapikan. Ini, gitu kan. ini harus dirapikan dan semua pengurus, semua elemen muslim yang lagi sholat harus perhatikan. Ini berlaku laki-laki dan perempuan sama nih. Kita tetap harus mematuhi pemerintah walaupun kita disiksa atau didera. Bagaimana menurut Ustadz? Itu hadis sahih. Itu hadis sahih yang menjelaskan Kata Nabi SAW, patulah, ya, patulah pada pemerintah kalian walaupun kalian harus diderah. Maksudnya diderah di sini adalah kalau seandainya ada satu hal yang memang berat bagi kita, tetapi itu bukan maksiat kepada Allah, maka sudah patuhi saja. Walaupun misalnya kita berat untuk menjalaninya, karena taat pada pemerintah adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemerintah itu muslim atau pemerintah itu kafir. Tetap kita bagi masyarakat harus patuh selama tidak bertolak belakang dengan hukum Allah. Kita belum bicara hukum kalau memilih pemimpin non muslim ini nggak boleh. Tapi kalau sudah terpilih, tidak boleh kita melanggar hukum pemerintah. Kayak antum hidup di negara kafir, Amerika, di Australia, di Jepang, harus antum mengikuti peraturan, nggak bisa enggak. Selama tidak bawa maksiat kepada Allah dipatuhi. Kalau tidak bawa maksiat kalau bawa maksiat kepada Allah jangan dipatuhi, gitu kan. Kalau kita dipaksa harus ikutin, misal harus, tidak boleh tidak, gitu kan maka ini yang masuk dalam makna tadi kalau kita sudah memang benci ya sudah. Berarti tidak ada hukum bagi kita, tidak ada hukum ya. Walaupun kita harus didera, kita lepas dari hukum azab Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Allahu alam. Baik, Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat nanti di timbangan amal. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan dan saya berharap kepada Zat yang Maha Pemurah yang sedang melihat kita agar mengampuni semua dosa-dosa kita yang hadir di sini dan diganti menjadi pahala dengan izinnya dan kedua orang tua kita dan juga seluruh muslimin dan muslimat di luar sana yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dimaafkan dan diampuni dosa-dosanya dan kita selalu tidak pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada semoga Allah ikhlaskan niat mereka kokokan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka dan Allah berikan kemenangan dan kemuliaan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini Sebelum kafaratul majelis, saya mengajak kembali jemaah untuk mendatangi web resmi www.khalidbasalama.com dan silakan diberikan dukungannya kalau di YouTube dengan like atau di subscribe atau berlangganan ataupun di share diberikan kepada teman-teman mudah-mudahan ini malah menambah amal jariah kita. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته